Faslun al-ismul mausulu maftaqara ila silatin wa aidin. Fasal berikutnya dari isim-isim yang ma'rifah yang keberapa ini? Yang keempat, yang pertama bomir yang kedua alam, yang ketiga isim isyarah. Nama lainnya apa isim isyarah? Al-mubhamat. Kenapa disebut dengan al-mubhamat? Karena umum ya bisa digunakan untuk menunjuk apapun, apakah sesuatu yang berakal ataupun yang tidak berakal. Sesuatu yang kadang maknawi juga bisa ditunjuk dengan isim isyarah ini. Isim mausul adalah maftaqara ila silatin wa'idin. Apa yang butuh kepada silah, yaitu jumlah silah. Dan juga butuh kepada aid, sesuatu yang kembali kepada isi mausul. Itu definisi dari isi mausul, yaitu apa yang butuh kepada silah, yaitu jumlah silah, dan butuh kepada aid, bomir yang kembali kepada isi mausul. Apa tujuannya dari, dari diletakkannya isi mausul ini? Tujuannya adalah dikatakan oleh Al-Alawi wal gharadu min wab'il mausul wasful ma'arif bil, bil jumal. Ya, tujuan dari diletakkannya isi mausul adalah untuk mensifati, untuk menyifati isi-isi ma'rifah dengan jumlah. Ja'a Zaidun al-qaim. Ini sifatnya mufrad. Ya, kalau kita ingin mensifati Zaid dengan jumlah, maka kita letakkan padanya isi mausul. Ja'a Zaidun allazi qama abuhu. Ya. Tanpa isi mausul ini enggak bisa kita mensifati apa? Zaid dengan jumlah. Tidak boleh antum katakan Ja'a Zaidun qama abuhu, enggak boleh. Hmm. Harus antum tambahkan padanya isi mausul ketika antum ingin mensifati satu isim dengan apa? jumlah. Ja'a ja'at Aisyatu allati apa? alati qamat ummuha ataupun yang semisalnya. Nah itu tujuannya. Ya, tujuan dari diletakkannya isim mausul adalah untuk mensifati isim dengan apa? Jumlah. Apakah jumlah fi'liyah ataupun ismiyah. Wahwa borbani dan dia isim mausul ada dua macam. Nasun wa mushtarakun. Yang pertama yang nas, yang kedua mushtarak. Apa itu isim yang nas? Isim yang nas adalah ma huwa nasun fi ma'nah la yatajawazuhu ila ghairih. Apa yang maknanya itu tertentu. Tidak melampaui yang lainnya. Seperti allazi lil mufrad muzakkar aqil kemudian al-lazani musanna muzakkar kemudian allazina li jam'i dzukur dan seterusnya ya itu makna dari apa nas apa yang maknanya tidak melampaui kepada yang lain hanya terbatas pada dirinya seperti allazi untuk mufrad muzakkar allati mufradah muannasah. Kemudian yang kedua mustarakun. ini mustarakun baina ma'anin mukhtalifah bilafdin wahid. Yang kedua dari macam isim mausul adalah yang mustarak yang dipersekutukan dalam pemakaian antara makna-makna yang berbeda-beda dengan satu lafaz. Lafaznya satu. Tapi dalam pemakaian bisa digunakan untuk bermacam-macam benda. Bisa digunakan untuk mufrad, musanna, jamak, muzakkar ataupun muannas. Umum dalam pemakaiannya. Ya, seperti mak dan yang lainnya. Fannasu thamaniyatu alfadhin. Isi mausul yang nas ada delapan lafaz. Yang pertama al allazi lil mufradil muzakkari allazi untuk mufrad nah, muzakkar. ini makna dari nas tertentu. Allati lil mufradati al muannatsah. Allati untuk seorang muannas. Ya, perempuan ataupun yang kiaskan dengannya. Dari benda-benda yang dianggap muannas. Wallazani lil musanna al muzakkar. Kemudian allazani untuk musanna muzakkar, wallatani lil musanna al muannas fi halati rafa' ketika dalam keadaan rafa'. Ya. Di sini sepertinya al-musannif berpendapat ya bahwasanya isi mausul seluruhnya adalah apa? mabni. Sebagaimana pendapat beliau pada isim-isim isyarah mabni. Ya. Kenapa kira-kira isi mausul seluruhnya mabni? Apa ilahnya? Hah? karena adanya keserupaan dengan huruf. Dari sisi apa itu keserupaannya? Sudah pernah kita sampaikan. Ya. Dari sisi apa? Keserupaan antara isi mausul dengan huruf yang karenanya isi mausul menjadi mabni? Hah? Syababah, syabahul syabahul iftiqari. Syabahul iftiqari. Syabahul iftiqari yaitu keserupaan dari sisi al-iftiqar, kebutuhan kepada sesuatu yang melengkapi maknanya kita tahu huruf-huruf jar itu tidak bisa memberikan makna yang sempurna. Masih butuh kepada isim yang majrur. Ya, demikian pula isim mausul allazi itu tidak bisa sempurna maknanya tanpa jumlah. Silah. Nah itu dari sini bahwasanya apa? Insyaallah. Isim isim mausul itu mabni karena adanya keserupaan dengan huruf dari sisi syabah iftiqori, keserupaan dalam hal kebutuhan kepada sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Kalau isi syarah apa? Serupaannya dengan huruf. Hmm? Isi syarah. Syababa. Wab'iyah. Serupaan dari sisi peletakan. Ya seharusnya orang Arab meletakkan huruf-huruf yang fungsinya untuk isyarah tapi mereka belum meletakkannya. Ya, jadi keserupaannya dengan sesuatu ataupun dengan huruf yang belum diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan isyarah. Yang lain mengatakan sisi keserupaannya dengan alif lam. Alif lam al muarifah. Ya. walladaini wallataini fi halatai an-nasbi wal jarri. Kemudian si mausul untuk dua orang laki-laki ketika dalam keadaan nasab dan jar adalah alladaini untuk muannatsnya allataini wal ula walladzina bil ya'i mutlaqa kemudian al ula dan alladzina mutlaqa secara mutlak. Maksudnya apa? Baik dalam keadaan rofa ataupun nasod ataupun apa? Jar. Keadaannya tetap seperti itu. Al-ula dan al-lazina. Ja'al-lazina. Amanu misalkan. Ra'aitul ladzina amanu. Marautu bil ladzina amanu. Tetap keadaannya. Yaitu menetapi satu keadaannya itu ya Lijam, lijam Al muzakkar. Ini untuk jamak muzakkar. Al-ula dan al ladina Yang sering digunakan al ladina ya. Waqad yuqalu alladzuna bil waw fi halati rafa' dan terkadang dikatakan dengan bahasa yang lain itu bahasanya akil ataupun uqail bahasa uqail dengan mengganti ya dengan wawu alladzuna ketika apa? Rofa. Jadi bahasanya Uqail itu ketika rofa dengan wawu walladzuna allazuna. Ah ketika itu lamnya yang biasanya cuma satu ditambahkan dua allazuna ya. Beda dengan penulisan allazina. Itu lamnya cukup satu. Kalau allazuna lamnya dua kali. Adapun ketika nasab dan jar sama dengannya allazina. Ya. Penyair mereka mengatakan nahnu allazuna sabbahu sabaha yauman nukhaili haratan milhaha. Ya. Nahnu allazuna itu, allazuna. Kemudian wallai wallati wa yuqalu allawati. Kemudian allai, allati dan juga dikatakan dengan allawati tiga bahasa. Ini untuk lejam ilmu anas isi mausul yang digunakan untuk jama' mu'annas. Waktu qad ya uha Terkadang dibuang yaknya. Ya. Berarti walat ataupun dengan kasrah wallati pendek. Boleh dikatakan dengan membuang apa? Iyaknya Allai wallati wallawati pendek. Ya. Dengan dibuang yaknya hanya di kasroh. Wallai wallati wallawati pendek. Yaknya saja yang dibuang ya. Nahu contohnya alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Contoh penggunaan allazi adalah ayat alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Coba di Arab alhamdulillah <clears throat> alhamdu mubtada marfu' bil ibtida wa alamat rafi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih lillahi jar majrur fi mahalli afin khabar muta'alliq bi ya ini mahdhuf wujuban ya allazi isim mausul mabni ala ala sukun fi mahalli jarin sifali ya li lafdil jalal Allah sadaqana fi'lun wa fa'il fi'lun fi'lun wa fa'il wa maf'ul ya sadaqa فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعوله الأول صدقة يبتو دو مفعول وعده مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف walha mamir mutasil mabni ala dhamma fi mahalli syarin mudhafun ilaih jumlah silatul mausul ya la mahalla lahu minal i'rab jadi jumlah silatul mausul tidak ada mahal dalam i'rab aina al-aid wal aid dhamir ha eh dhamir mus mustatir atau bisa juga wa'adahu ha itu ya kan bisa dhamir mustatir ataupun ha itu Ya. Kalau tidak ada robit, nanti akan menjadi jumlah yang ajnabiyah, asing. Ya, seperti Ja'a Muhammadun alladzi qama Abu Zaidin. Ya, jumlahnya asing jadinya kan? Ja'a Muhammadun alladzi qama Abu Zaidin. kalau ada robitnya, maka jumlahnya asing, enggak nyambung akhirnya kan? Ya, kalau ada robitnya jadi nyambung. Ja'a Muhammadun alladzi qama abuhu, nggak nyambung. Kemudian qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. قد حرف تحقيق يا مبني على السكون لا محل له من الإعراب سمع فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الله يا لفظ marfu alamat rafi ad-dhammah ala akhirih qawla maf'ulun bih mansub alamat nasbi iya wa huwa wa huwa mudhaf allati isim mausul mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun mudhafun ilaih tujadiluka fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bih tujadilu فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناس والجاز وعلامة رفعه الضم الظهر على آخره وفعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي كف ضمير متصل مبني على فتح في محل نصب مفعول به في زوجها جار ومجرور في حرف جار زوجها زوجي اسم المجرور به في وعلامة جره كسر الضمير على آخره وهو مضاف الها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه جار ومجرور متعلق ب بالفعل بتجادل يا terkait dengan آية تجادل واللذان يأتيانها منكم واللذان يأتيانها منكم silakan يا رب واللذان يأتيانها منكم ya Allah alladzani wau hasma ma qablaha. Tergantung sebelumnya dicek ya. Kemudian Allah alladzani ismun mausul mabni ala ala liya. Ala liya. Ya. Bagi yang mengatakan mu'rab ya marfu' berarti marfu' ya mabni ala ya fi mahalli rafin sebagai mubtada kemudian adallana adallana Hah? Loncat ya. ya. Wallah ya'tiyaniha minkum ya. Ya'tiyaniha. Ya'tiyaniha fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bih. Ya'tiyani fi'lun mudhari'un marfu' litajarudihi 'ani nasib wal jazim. wa 'alamatu raf'ihi thubutun li'annahu minal amtilah al khamsah wal alif al alif dhamir mutasil mabni ala as-sukun fi mahalli rafin fa'il alha dhamir mutasil mabni ala as-sukun fi mahalli <tsk> nasib fulun bih minkum jar wa majrur ya dia hal fi mahalli nasbin hal alal haliyah ataupun muta’alik fi hal mahdhufah takdirnya apa hmm hal Ya. Muta'alik dengan sesuatu yang mahdhuf. <coughs> Wallatan ya'tiyaniha minkum. Kainaini minkum. Ya. Atau untuk mengatakan dia hal juga boleh atau muta'alik. Ya. Muta'alik bi halin mahdhufah takdirnya kainaini minkum. Karena dia minkum jar majrur datang setelah Yang ma'rifah. Hal dari alif. Ya. Anu apa? Amilnya ya'tian. Ya'tian. Kemudian Rabbana arinal ladzaini adullana. Rabbana arinal ladzaini adullana. Rabbana munada hudzifa minhu harfu nida. Apa yang dimahdhufkan di situ? Ya. Kalau di hadzaf mesti ya karena al asal fi an nida bilia Ya. Wa huwa rabba mansub. Ya munada mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Allah ala akhiri wa huwa mudhaf. Na Bomir mutasil mabni fi mahal jar mudhafun ilaih. Arina arina fi'lu amrin مبني على ماذا على حذف حرف العلة وهو الياء أرى يري أري يعني. ضمير فيه wujuban takdiruhu anta kepada Allah. Na dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih allazaini. Ya, maf'ulun al awal tadi maf'ulun bih Ya, awal. Alladzaini isim mausul mabni ala alal ya. Ya, alal ya. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih fanin Adallana, adallana <clears throat> fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bi. Adalla. Adalla fi'lun madin mabni alal fath. Ya. Wal alif Bamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'ilna dhamirun mutasil mabni ala sukun bima halin nasbin Afulun bih. Jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah ya. La mahala lahu minal irab Ya, jumlah silatul mausul la mahala lahu minal irab Wal 'aid, wal 'aid mana 'aidnya? Mustatir bukan? Adi, alif itu. Al alif itu wal aid itu alif. Ya ba'dallam lam kembali kepada al-ladzaini. Iya kan? Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim walladzina ja'u min ba'dihim. Walladzina Wawu oh, ya di sini harfu atfin ya. Alladzina ismun mausul mabni 'alal ya fi mahalli rafin mubtada. Ya, mubtada ya. Kemudian tadi mubtada tadi di atas ya. Walladzani ya'tiyana minkum. Ya, khabarnya belum disebutkan ya. Walladzina ja'u min ba'din. Ya, ulangi alladzina. Ya. Mausul mabni 'alal ya fi mahali rafin mubtada. Ya. Ja'u min ba'dihim. Ja'lu fi'lun fa'il. Ja'at. <clears throat> mabni 'ala dhammah ala dhammah ittisalih bi wawil jamaah al waw dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahali. rafin fa'il al alif lil lil fariqah min ba'dihim jar majrur muta'alliq bi ja'u khabarnya mana nih walladzina ja'u min ba'dihim setelahnya ya apa ya setelahnya walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna ya yaquluna Kemudian tadi walladhan ya'tiyani minkum fadhuhuma itu ya ya isna minal mahidhi. ya isna minal mahidhi. Ya. A'ribu ya Rab. Ya. Allai. Rasul. Mabni ala. Hah? Wallai ala sukun. Ala sukun. Kalau antum buang yaknya Wallai, berarti ya dalam selain ayat ini kalau antum menggunakan allai ala kasrah. Kalau ada yaknya berarti ala sukun. Wala ismun mausul mabni ala sukun fi mahalli <clears throat> rafin mubtada. Ya isna fi'lun wa fa'il. Ya isa fi'lun mudhari mabni ala sukun litisalih bi nunin iswa. An-nun iswa dhamir muttasil mabni ala al-fath fi mahalli <clears throat> rafin fa'il min al-mahidi jar majrur. Ya Mutaalik bi il fi'li dengan ya isna. Ya. Wallati aina al-aid nun iswah Ya. Wallati ya'tina al-fahishata. Wallati ya'tina al-fahishata. Ya, a'ribu li Rabb. Ya. Ya. Ya. Ya isna itu fil mudhari atau fil madhi? Hah? Ya isna, ya isa. Fi'il mudhari atau madhi? Hah? Fi'il madhi ya. Ya isa ya asu. Hmm. Ada kiroh yang lain dengan fi'il mudhara Ya asna. Ya asna dua kali. Ya isa ya asu ya asna. Ya. Sudah habis waktunya. Ya nanti insyaallah akan kita tunda ataupun kita baca pada kesempatan berikutnya. Macam yang kedua dari isi mausul itu al-mushtarak. eh, sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan. artinya gitu. Iya, bomir, <coughs> cari bomir. Aid kadang kelihatan di situ ada bomirnya. Kalau nggak ada kadang mustatir, karena dibuang juga. Mahbub kata aidnya. Yang jelas harus ada aid agar jumlah ini tidak menjadi jumlah yang ajnabiyah. Jumlah yang asing. Ya. Cari di situ ada bomirnya enggak? Ya, tampak bomirnya. Bomir baris ada enggak di situ? Ya. Kalau nggak ada mustatir, cari barangkali. Kalau nggak ada mahdhuf mungkin. Seperti Ja'a Muhammadun alladhi darabtu. Mana di sebaidnya? Ja'a Muhammad alladhi darabtu. Kata Muhammad yang saya pukul. Mahdhuf di situ Ayatnya Ha. Darabtuhu yang kembali kepada apa? Alladhi Gimana? Muhrad, iya. Jadi harus antara aid dengan apa isi mausul harus sesuai. Mufrad mufrad ya, mutakar mutakar muanas muanas kan gampang tuh. Ya. Jamak jamak harus sesuai. Ya, yang namanya juga tempat kembalinya bomir. Ya, harus sesuai bomirnya dengan tempat kembalinya. Masaluhum kama salil ladis istauqa danara. Mana di situ ayatnya Marwan? kama kamasalil ladzi istauqa danara. Kamasalil ladzi istauqa danara. Mana di situ ayatnya? Hah? Mana? Istauqoda itu menyalakan. Istauqoda, yastauqidu. Masaluhum kamasalil ladzi istauqa nara. Mana rabbitnya ki? Ya. Bamir mustatir pada istauqoda huwa kembali kepada Alladhi. Yang namanya fiil kan harus ada failnya. Ya, kalau nggak disebut ya berarti mustatir. Ya, harus banyak antum membaca ya. Ya nanti semakin apa kuat pemahamannya. Cukup sampai di sini. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum.